بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الغني القادر الذي حثنا على الإكراد وإنظار المعسر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول والآخر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الطاهر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زكي العناصر وعلى آله وصحبه وذريته أولي الفضائل والمفاخر أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan alim ulama para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Syukur kita haturkan pula kehadiran Allah atas limpahan karunia yang diberikan selalu kepada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah الترغيب بالإقراض وفي إنظار المعسر والترهيب من ارتكاب الدين المؤدي إلى الإفلاس Ini bab menggemarkan pada mahutangi orang dan pada memberikan timpuk kepada orang yang sedang sulit membayar hutang dan menakuti daripada berhutang yang membawa kepada kebangkrutan. Yang pertama ikrat yaitu menghutangi orang. Di dalam fikih disebut mahutangi itu adalah tamliku syai'in ala ayyuradda badaluhu. Memilikkan sesuatu kepada orang atas dikembalikan gantiannya. Nah itu ngarannya adalah ikrar bahasa kita berhutang. mahutangi kalau kita mengambil sesuatu dari orang lain dan mengembalikan gantiannya, nah itu adalah berhutang. Lain hal dengan meminjam. Meminjam itu mengembalikan barangnya. Bukan mengembalikan gantiannya minjam pang duit seribu minjam duit seratus ribu buat di kantong makanya datang boleh kakan pulang duit itu itu minjam ngarannya namun bahu tampang seratus ribu nah kawal dia ulanja akan nukar ini nukar itu kayaknya dibulikakan lima puluh ribuan ke dua lembar dua puluh ribuan kali lima lembar hurufannya puluhan ribu ke sepuluh lembar gantiannya Qala Allah Ta'ala Allah berfirman wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun Firman Allah Ta'ala dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan membayar hutangnya Panawiratun maka orang yang menghutangi itu hendaknya memberikan timpo ila maisarah sampai dia mudah membayar hutangnya dan bahwa kamu bersedekah artinya ini pada kau bayar hutang dah diberiakan aja khairun lakum itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun jika kalian mengetahui nah, para muhibbin rahimakumullah para ulama fikih mengatakan bahwa memberikan timpu itu adalah wajib alaikum ta'khiruhu wujuban ila waqtil yusri ujarnya aku kada kawa bayar hutang dulu nah kada nang dibayar akan. nah kita nang mahutang ini wajib memberikan inya timpo ayo seminggu aja mau kutunda aku beri timpo seminggu kena bayari nah diberi timpo itu disebut inzaril mu'sir atau panaziratun ila maisarah memberikan timpu maulur waktu itu mempunyai fadilat yang sangat besar mempunyai pahala yang sangat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معسرا حتى يجد شيئا أو تصدق عليه بما يطلبه يقول ما لي عليك صدقة ابتغاء وجه الله ويخرق صحيفته Sesungguhnya awal-awal manusia yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Seseorang yang memberikan timpu kepada orang yang kesusahan. Sehingga dia mendapatkan sesuatu. Atau dia sadakahkan atasnya dengan yang ia tuntut itu. Dia berkata, hartaku atas engkau itu adalah sedekah semata-mata karena Allah dan dia rubik catatan hutangnya. Nah jadi kalau kita menghutangi orang itu ada dua. Apabila yang bersangkutan belum bisa membayar. Satu, kita beri timpu sampai inya bisa membayar. Atau kita sadakahkan atasnya hutangnya itu dan kita rabit bun hutang itu <clears throat> para muhibbin rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi man anzara mu'sira falahu kullu yawmin sadaqatun qabla an yahilla ad-dain فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة Barang siapa yang memberi timpu akan orang yang kesulitan bayar hutang, maka bagi dia itu tiap-tiap hari sedekah sebelum sampai timpu hutangnya itu. Ini orang ada berhutang lawan kita seratus ribu. Kita datangi. Nak menanggi hutang. Ujarnya, wah ini kada berduit lagi nah. Tulis seminggu-minggu kena. Nah, kita bertimpu seminggu. Nah, jadi kita setiap hari menunggu seminggu itu dihitung sedekah. Setiap hari kita bersedekah, pahalanya, pahala memberi timpunya seminggu itu nah tiap hari kita hukum bersedekah. Misalnya kita seratus ribu kita menghutangi inya karena inya belum kawa bayar, kita beri timpu seminggu, maka dalam seminggu itu kita tiap hari dapat pahala sedekah seratus ribu rupiah. Setiap hari seratus ribu, setiap hari seratus ribu. Apabila sampai tempo hutangnya dan dia beri timpu lagi sesudah itu maka baginya tiap-tiap hari dua kali lipat sedekah masa minggu bang janji datang ya seminggu ujarnya belum kawa jual lagi nah minta timpu pulang seminggu nah minggu nang dua ini tiap hari kita sama bersedekah dengan dua kali lipat Misalnya kita mau hutangi 100 ribu, jadi tiap hari kita bersedekah 200 ribu jadinya. Saben hari bersedekah 200 ribu sampai tempo yang ditentukan itu. Nah itu kelebihan orang yang memberikan tempo, memberikan ulur waktu kepada orang yang belum sanggup membayar hutang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah oleh karena itu anjuran agama bahwa kita diperintahkan memberi timpu kepada orang yang belum mampu bayar hutang, nah agama kita sangat melarang keras. Melarang keras apa? Riba. riba itu kan bila kada kau bayar beganal bunga. Asal bunganya sepuluh ribu. Janji sebulan. Kada kau bayar jadi dua ribu bunganya. Kalau kau bayar jadi tiga puluh ribu. Kepentingannya ganal pada mamanya Nah makanya itu Allah dalam Al-Quran menyatakan yang Yamhakullahu riba Allah menghancurkan riba itu Wa yurbis sadakat Allah mengembangkan sadakah Siapapun yang berbuat riba itu dihancurkan Allah Al-Quran menyebutkan demikian Hancur itu artinya hancur hartanya, bisa hancur agamanya, bisa hancur jasmaninya, bisa hancur rohaninya. Orang berhutang riba. Bina kada ada hancur-hancurnya. Kelihatannya nih bina bertambah aja hartanya. Itu beluman lagi. Allah pasti dalam Al-Quran menyebutkan menghancurkan orang yang melakukan riba itu. Nah, yang paling sakit adalah orang yang dihancurkan Allah agamanya. Nah, hartanya kelihatan bertambah, jasmaninya makin sihat, keluarganya makin makmur, tetapi agamanya dihancurkan oleh Allah sehingga dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Nah, itu yang ditakutkan tentang riba-riba itu. Allah sangat melarang riba dan Allah memerintahkan kalau orang kada kau bayar hutang diberi timpu, diberi timpu sampai inya mampu membayar hutang itu. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت مكتوبا على بابها الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر رواه الطبراني والبيهقي Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku masuk ke dalam surga. Aku lihat di pintu surga itu tertulis, Bermula sedekah itu dilipat gandakan sepuluh kali. Dan mahutangi itu dilipat gandakan delapan belas kali. Nah, jadi kadang-kadang dalam beberapa keadaan mahutangi itu lebih besar pahalanya daripada bersedekah. Sebab sedekah itu kadang-kadang kita memberi kepada orang yang kada perlu. Nah kalau orang yang berhutang itu pasti orang yang perlu. Pasti orang yang perlu. Nah oleh karena itu pahalanya 18 kali. Dibanding sadakah nah, kepada orang yang tidak perlu itu. Nah para muhibbin rahimakumullah. Di dalam kitab fikih disebutkan hukum-hukum kita menghutangi orang. Apa hukumnya kita menghutangi orang itu? Nah, menghutangi orang itu kadang-kadang hukumnya bisa sunat. Artinya mau kada kita hutangi kada berdosa juga. Mau kita hutangi berpahala. Nah, nang sunat kita hutang ini apa? Orang-orang nang perlu. Ka'ikradil muhtaj seperti menghutangi orang yang membutuhkan. Orang yang memerlukan. Ini sunat. Menghutang pang duitna. Aku ini perlu banget hendak nukar sepeda mutur Asa uyuhan berjalan jauh lawan gawian. Nah ini muhtaj orang bahagia. Nah kita menghutangi orang seperti itu sunnah. Wawujudan kadang-kadang kita menghutangi orang tuh hukumnya wajib. Kaekradil mutar seperti menghutangi orang yang dalam keadaan darurat. Bahutang pangbarasna. Aku sudah berapa hari di rumah ada makan. Nah ini sudah dalam keadaan darurat Nah menghutangi orang seperti itu wajib. Wahurmatun hormatun dan bisa juga menghutangi itu haram. Kazanihi sarfahu ila maksiyah seperti dia menyangka kuat bahwa ini kalau dihutangi digunakannya untuk maksiat. Nah itu haram kita menghutangi. Dia mundu hutangnya sudah jelas bakal maksiat di bawahnya duitnya ini. Nah, itu haram kita menghutangi. Wakarahatun dan ada juga hukum menghutangi itu makruh. Kawahmi pihi ila maksiatin. Seperti ada sangkaan dari kita kalau dihutangi ini bisa maksiat. Nah, ada sangkaan ada gelagat namun dihutang ini kayaknya orang ini pacang maksiat nah itu makro. tapi kalau yakin minyak maksiat nah itu haram mahutangi nah ada pula mahutangi itu hukumnya mubah hukumnya boleh itu mahutangi orang-orang kaya nang kada memerlukan dan inya kada hendak berhutang lawan kita Ada orang sugihnya kada berucap berhutang, kada kita nawari cuma nak berhutang nak mengutangin nah. Nah itu boleh aja juga. Nah jadi berhutang itu macam-macam hukumnya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه rawahu muslim wa abu daud wa nasai wa turmudi wa hasanah wal hakim wa sahaha wa rawahu ibnu ibnu majah mukhtasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa melapangkan satu kesusahan dari orang Islam dari kesusahan-kesusahan dunia Allah berikan dia kelapangan dari satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Hari kiamat itu banyak kesusahan-kesusahan, kehausan, kelaparan, kepanasan, dan lain-lain kesusahan. Nah kalau dalam dunia ini kita ketujuh melapangkan orang yang dalam keadaan kesusahan termasuk itu mah hutangi nah orang ini pacang ke penjara mengkaji dibantu kalau dihutangi nah kita hutangi supaya selamat nah itu artinya melapangkan kesusahan orang yang susah dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang kesulitan di dalam dunia Allah mudahkan atasnya dunia dan akhirat termasuk di sini orang yang memberi timpu yang kada kau bayar hutang. Nah, bila mana kita dalam dunia ini memberi timpu orang yang kada kau bayar hutang itu, nah karena di dalam dunia ini juga dan di akhirat Allah akan memudahkan segala urusan-urusan kita. Wa man satara ala muslimin fid dunya barang siapa menutupi atas seorang muslim dalam dunia Allah tutupi atasnya keaibannya dunia dan akhirat orang mukmin orang muslim manusia ini semuaan ada aibnya nang kada ada celak tu Rasulullah para nabi para rasul nah setiap orang manusia itu ada aib ada kelakuannya yang dianggap cacat Nah, kita tahu, oh kelakuannya itu kada bagus. Mengko makan orang tuh orang kada menghargai lagi lawan inya. Nah, kalau kita menutupi keaiban orang itu, maka Allah akan menutupi keaiban kita di dunia ini dan di akhirat lainnya. Kita tahu kelakuannya nangka itu oh, orang ini ini orang ini itu. Nah kita sembunyikan, kita rahasiakan. Jangan sampai keaibannya itu diketahui orang sehingga orang kadang menghargai lagi akan inya. Sehingga orang akan merimihkan inya. Kita tutupi aibnya itu. Nah Allah akan menutupi aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Ta'ala menolong hamba selama adalah hamba itu menolong saudaranya. Kalau kita penolongan, kita ditolong Tuhan juga itu artinya. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tukhifu anfusakum ba'da amniha qalu wa ma ya Rasulullah qala ad-dain Ujar Nabi kita janganlah kamu membuat takut dirimu sendiri sesudah amannya diri itu Nah diri ini jangan diulah takut. Sahabat bertanya bagaimana itu wahai Rasulullah. Kalau ujian Nabi kita adain hutang. Artinya apa? Jangan hendak berhutang karena berhutang itu mengakibatkan diri kita kada tenang, diri kita kada aman. Kalau kita nyaman, kasana kamari bebas, mana kasana, kamana kada jenang supan. Nah sekarang berhutang. Akhirnya kada kau bayar hutang lalu supan. Kita bertamu nama hutangi beliau. Ada dilanggar kada jadi kalanggar. Jadi membuat diri takut. Nanja ya Nabi, janganlah kamu membuat dirimu takut sesudah aman. Artinya apa? Jangan berhutang. Kalau anggaran kalau kau membayar hutang itu. At-targhib fi ayyan yal mustaqridu 'alal mutazawwiju al-wafa wal mubadarati ila qada'id dain wa tarhibu min 'adami dhalik. Kemudian ini bab menggemarkan bahwa berniat orang yang berhutang itu atau orang yang kawin itu menunaikan maharnya dan bersegera membayar hutangnya dan menakuti daripada yang daripada ketiadaan demikian. Nah, orang yang berhutang itu itu hendaknya waktu berhutang itu nah ada niat membayar hutang. Kita ini berhutang. Nah, kita berniat sudah karena hutang ini kubayari. Nah, itu sangat dianjurkan di dalam agama kita dan segera membayar hutang itu pun termasuk yang dianjurkan dalam agama kita walaupun kita kada sampai timpu tapi duitnya sudah ada membayar hutang disuruh segera membayar hutang itu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akhadha amwalan nas yuridu adaha adallahu anhu wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah al Bukhari wa ibnu Majah wa ghairuhuma ke Ahmad orang yang mengambil harta manusia berhutang artinya tapi dia bermaksud membayar hutang itu Allah bayarkan hutangnya Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk membayar hutang itu Siapa yang mengambil harta manusia berhutang tapi berniat kada hendak bayar hutang Allah akan binasakan dia ini mulai berhutang sudah berniat macam ada membayari atlafahullah Allah binasakan dia wa ammaimun wa ammaimun al Kurdi an abihi radhiyallahu anhu qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو ujar Nabi kita siapa jual laki-laki yang mengawini perempuan baik jujurannya larang atau jujurannya murah tapi dalam hatinya itu ada niat ada hendak membayar jujuran inya menipu menjujur bebinian dikawininya jujurannya kayaknya bulan dude jarinya ayo 10 juta aku jujur jujurannya berdudi boleh aja berdudi jujuran itu karena bapak tapi niat di hati sudah ini hendak menipu nah maka laki-laki tadi mati dia akan dibangkit di akhirat sebagai orang yang berzina kemarinnya nah, karena niatnya tadi sudah khianat niatnya hendak menipu orang وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤدي إليه دينه لقي الله وهو سارق رواه الطبراني Apa jiwa seseorang yang berhutang Berniat kada hendak membayar hutang itu Dia tipu saudaranya Diambil hartanya maka laki-laki itu mati belum bisa bayar hutang, maka dia bertemu Allah nanti dianggap sebagai sarikun orang yang mencuri. Itu maling artinya. Jadi disuruh kita waktu berhutang itu ada niat dalam hati untuk membayar hutang ini kalau ada dapat rezeki. Nah, niatakan itu, maka Allah akan memudahkan jalan kita untuk membayar hutang tadi. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal matlul ghani zulmun wa iza utbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi' rawahu Rawahul bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Turmudi wa Nasa'i wa Ibnu Majah Kada bayarnya orang yang mampu itu satu kezaliman. Satu kezaliman. Kita berhutang. Kita mampu bayar, tapi kadang hendak bayar. Nah, itu zalim ngarannya. Tapi dia motor ada beisi, motor ada beisi, kabun banyak beisi, hutang kada mau bayar lawan orang. Nah ini kezaliman. Mata melurani zulmun kada bayarnya orang yang berduit itu terhadap hutangnya zulmun kezaliman ini bila sudah sampai timpo dan ditagih hmm. amunnya orangnya kada menagih-nagih inya kada bayar tuh kada zalim lagi ngarannya misalnya kita berhutang lawan orang kita kawai bayar cuma orangnya kada menagih-nagih nah kada kita bayari dulu orangnya belum datang belum menagih hutangnya itu kada zalim orangnya. nah kalau orang sudah menagih hutang timpunya memang sudah sampai kita kada bayar padahal kawa bayar nah itu zalim orangnya. dan apabila dihiwalahkan salah seorang kamu atas orang yang kaya maka hendaklah dia mengikuti ujarnya aku kada beisi duit nah bayar hutang lawan nikang nah ujarnya aku kada beisi duit bayar hutang lawan nikang tapi ikam tagih lawan si anu tohnya ada hutang lawan aku banyak Ini sugih aja wah ini nah kita yang menghutangi mesti menurut itu nah, kita paliat tabi hendaklah kita mengikuti itu datang ya nang kaya tadi teman ada hutang lawan si anu ada nabi hari ada hutang lawan aku nah itu hiwalah ngarannya wa iza utbiya ahadukum mala mali'in faliyattabi' misalnya inya kada wani kah menagih hutang itu atau karena apakah inya kada wani menagih padahal orangnya sugih aja nambah hutang lawan inya nih sehingga inya kada kawa bayar lawan orang jadi jarnya aku kawa bayar hutang tapi kan tagih sana nya banyak hutangan aku nih tuh. Nah, kita menanggih ke sana. Orang ini sudah selamat nangada kau bayar ini. Itu ngarannya dalam kitab fikih disebut hiwalah. Nah kemudian atar gipil ityan bima amar amarallahu bih wal intihau amma naha anhu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Astaghfirullah min as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله أستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما